Orang-orang yang mudah untuk dinasehati mudah untuk mengakui kesalahannya. Tunduk kepada nusus syar'i dari dalil qala Allah maupun qala Rasul. Dia terima. Dan itu taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Untuk dijadikan orang itu mudah terima nasihat. Untuk dijadikan orang itu gampang berbenah diri. Tahu itu kesalahan dia. Dia akui dan dia benahi. Itu taufik. Gak semua orang mendapatinya. Karena pada kenyataannya berapa banyak orang itu diingatkan, dinasehati, disampaikan padanya, kalau Allah, kalau Rasul. Begini penjelasan para ulama, a'imah kita tetap saja dia terus dalam pelanggaran dan kesalahannya maka al muwaffaq man wafaqahullah orang yang muwaffaq adalah orang yang Allah berikan taufik padanya untuk menerima dan lapang dada bagi setiap mukmin hendaknya mengingat pada dirinya terutama nasihat ini bagi orang yang kaku dan keras kepala, keras hati untuk mau mendengar nasihat kaku untuk bisa menerima peringatan dan mau berubah kepada yang lebih baik, meninggalkan kesalahannya kepada mereka yang semacam itu sifatnya. Ingatlah firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang sadiq. Sadiqin orang-orang yang sidq. Yang jujur, yang benar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah makna ayat Wa kunu ma'asadiqin. Wahai mukminin, jadilah kamu itu bersama orang-orang yang jujur, yaitu jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, jujur pula mereka itu dalam setiap kondisi dan situasinya, jujur kepada Allah, ucapan mereka, perbuatan mereka, kondisi mereka selalu jujur. Perkataan jujur jauh dari kedustaan, jauh dari penipuan, pengkhianatan. Amalan mereka dan kondisi mereka jujur jauh dari kemalasan, jauh dari futur. Karena orang yang malas dalam ibadahnya, futur dalam istiqomahnya, dia tidak jujur. Falau sadaqullah lakana khairan lahum kalau seandainya saja mereka jujur kepada Allah, niscaya itu yang lebih baik buat mereka. Jujur sehingga apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia perbuat, sama dengan yang dia yakini dalam dirinya. Kunu ma'as sadiqin jika orang itu jujur akan selamat kolbunya dari niatan dan tujuan-tujuan jelek yang bukan karena Allah. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan fa inna sidqa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah hendaknya kalian selalu jujur sidq jujur dalam ucapanmu jauh dari kedustaan dan pengkhianatan penipuan jujur dalam amal perbuatanmu hanya mengharap wajah Allah semata dan menginginkan yang lain jujur dalam kondisimu tidak malas tidak futur akan menggiring semua itu kepada albir dan albir akan menggiring kamu kepada jannah. Nasallallahu min fadli. Albir banyaknya kebaikan. Luas. Makanya ulama sebutkan dari kata ini selalu menunjukkan makna yang luas. Ima maknanya luas atau sesuatu yang sangat banyak dari lafad ba dan roh ini kita tahu yang namanya bar. Albar, kenapa disebut albar? Daratan, karena dia luas sekali. Maka disebut albar. Lautan pasir, burung pasir sejauh mata kamu memandang pasir semua ke belakang kanan kiri pasir semua disebut barori karena luasnya lautan pasir. Birrul walidain bakti pada orang tua karena luasnya banyak bentuknya dengan hartamu, dengan tutur katamu, sikapmu, wajahmu, semuanya yang menyenangkan mereka ihsan. Al-muhim, al-bir, kebaikan yang sangat luas, banyak akan kamu dapati jika kamu sidq Allah, jujur kepada Allah dan karenanya kamu akan terbimbing kepada jannah Allah juga sebutkan wa tubu ilallahi jami'an Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dan bertobatlah kepada Allah semua kalian wahai mukminin agar kalian muflihun bahagia kata As-Sa'di rahimahullah dalam ayat ini Allah sebelum ayat ini menyebutkan perintah-perintahnya yang semua perintahnya adalah baik. Wasiat kepada kaum mukminin. Setelah Allah sebutkan perintah-perintah itu, Allah sebutkan ayat ini, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Kata Imam sadi karena Allah Maha tahu pasti hambanya itu terjatuh dalam taksir mukosir eh, ada kekurangan dalam menjalankan yang ini dia kurang ya Allah terlambat mengulur hmm. maksiat larangan yang itu dia langgar dia lupakan. Allah Maha tahu pasti itu terjadi. Makanya kemudian Allah ajarkan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah tubuh Ilallah jami'an perintah jalani larangan jauhi jika terjadi yang larangan justru kamu langgar Yang perintah kamu sia-siakan Kamu abaikan Bertobatlah kepada Allah Agar kalian muflih Mendapat segala kebaikan yang kamu mau Selamat dari segala kejelekan yang kamu takuti Di dunia maupun di akhiratmu Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu waqafan 'inda kitabillah orang yang paling cepat berhenti pada ayat-ayat Quran Artinya ayat itu yang menghentikan beliau, ayat itu yang merubah beliau cepat. Jika beliau lalai, jika beliau keliru, salah, segera beliau dibenahi oleh ayat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beberapa kali menjelaskan kepada Umar beberapa masalah yang itu ternyata terjadinya berbeda dengan apa yang beliau sampaikan. Dan itu banyak kejadian di perang Hudaybiyah, hari meninggalnya Rasul SAW. Marah Umar. Gak terima jika ada yang bilang Rasul meninggal karena sangat cintanya. Begitu pula memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Semula beliau menentang kebijakan Abu Bakar untuk memerangi mereka tapi kemudian Allah lapangkan dadanya sepakat dan sepakat semua para sahabat bersama Abu Bakar sekian kali bahkan Umar radhiyallahu an meninggalkan pendapatnya karena disampaikan kepada beliau hadis Rasul SAW. Bahkan sebagian banyak dari beberapa sunnah beliau ambil, beliau terima dari orang-orang yang di bawah beliau keutamaannya. Mudah dinasehati. Mudah menerima apa yang disampaikan kepada beliau dari Al-Haq. Terkadang bahkan Umar berpendapat sesuatu, maka beliau dipuji. Dikatakan kepada beliau, Asabta. Masya Allah kamu benar dalam masalah ini. Kata Umar, Wallahi ma yadri Umar asabal haqa akhta'ah. Ya Allah Umar sendiri bingung aku sendiri. Apakah dia pas sesuai dengan al-haq ataukah tidak pas, tidak sesuai. Ternyata menyalahi al-haq itu. Waqafan indah billah mudah beliau untuk dibenahi. Beliau nasihatkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an gubernur beliau la yamna'uka qadha'un qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi lirushdik an turaji'al haqqa fa haqqa qadim wainal innal haqqa la yabtuluhu syai' wa muraja'atul haq khairun min at-tamadi fil batil Jangan sampai kodokmu yang kemarin menghalangi kamu untuk kamu cabut, kamu murojaah, Karena ketika kamu diberi hidayah, tahu yang benar, tahu yang rasyid, yang lurus, untuk kamu muraja kepada al-haq karena al-haq itu qadim. Dan al-haq tidak ada yang membatalkan dia sedikit pun apapun itu. Kamu muraja kepada al-haq kembali mau dibenahi, mau dinasehati, itu jauh lebih afdol, lebih baik daripada kamu tamadi memperpanjang, memperkeruh masalah lebih lama lagi padahal itu dalam kebatilan. Itu asar dari Umar radhiyallahu taala dan para ulama salaf menganggap kembalinya seseorang kepada al-haq mau dinasehati mau dibimbing Mau diingatkan dia tinggalkan yang maksiat, yang dosa itu pertanda keagamaan seseorang bagus. Imannya. Kata Hudzaifah radhiyallahu an bihasbil mar'i minal ilm an yakhshallah wa bihasbihi minal kadhib an yaqulu an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaihi thumma ya'ud. termasuk ilmu bagi seseorang dia takut kepada Allah termasuk ilmu bagi seseorang dia takut hanya kepada Allah dan termasuk pula kedustaan bagi seseorang kalau dia ucapkan astagfirullah aku bertobat kepada Allah tapi kemudian dia lakukan dosa yang serupa maka kembalinya seseorang kepada al-haq, takut kepada Allah menunjukkan dia dayin, sahibuddin. Orang yang beragama artinya kuat agamanya. Dia hormati, dia jaga, disebutkan oleh Nuaim Ibnu Hamad Al-Marwazi rahimahullah bahwasanya beliau ini dikenal dengan amanatnya dan mudah kembali rujuk kepada al-haq bila dinasehati diingatkan Beliau tidak merasa risih, tidak benci untuk menerima nasihat, menerima ilmu. Karena kembalinya seorang kepada al-haq itu jauh lebih baik daripada seorang terus menerus dalam kebatilannya Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Terkait rujuk kepada Al-Haq Mau mudah dinasehati, dibenahi, diingatkan, meninggalkan yang batil Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini pada kenyataannya kata Ibn Qayyim orang kalau lebih mementingkan dunia lebih segalanya bagi dia pasti dia akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dengan kejahilannya dalam fatwanya hukumnya Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena hampir seluruh apa yang Allah perintahkan dan hukum-hukumnya bertentangan dengan syahwat manusia. Berbeda dengan apa yang mereka maukan. Maka jika dia lebih mementingkan hawa nafsunya, ambisi dunianya, dia pasti akan mengabaikan akhiratnya dan agamanya. Tapi jika agama yang dia pentingkan, dia dicukupi akhiratnya oleh Allah dan dunianya pun dimudahkan untuknya. dalam perkara nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada dirimu, kepada seorang muslim bisa menjadi barometer dan tolak ukur bahwa itu imma menjadi pertanda kebaikan atau naudzubillah tanda kejelekan. Kata Abdullah bin Buraidah rahimahullah min dana'inil ilm arruju ilal haqq. Termasuk perkara ilmu yang sangat sulit penyakitnya orang yang berilmu rujuk kepada al-haq setelah dinasehati berat untuk kemudian bertobat mengaku diri saya salah, keliru astaghfirullahaladzim dan aku kembali kepada al-haq Nah Allah sebutkan begini, Rasul sebutkan, dijelaskan ulama begini, aku bersama mereka. Untuk seperti itu berat dona inul ilm. Jarang kamu dapati seorang penuntut ilmu bisa seperti itu. Termasuk keilmuan yang sulit untuk didapati. Donin Dan begitulah kenyataannya. Gak semudah itu orang bisa terima. Makanya menjadi salah satu sebab yang membuat orang itu jauh dari al-haq sebab yang karenanya orang semakin tertutupi terselimuti dari al-haq adalah enggannya dirinya untuk rujuk kepada al-haq, meninggalkan batilnya. Nggak mau diingatkan, nggak mau dinasehati, menjadi sebab orang itu celaka. Para ulama kita banyak yang menjelaskan kepada mereka bahwa fadilah yang besar ketika orang itu mau mengaku salah dan kembali kepada hak sejarah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kifayah fi ilmi riwayah beliau bab fi man raja'a an hadis ghalata fihi wa kana al-ghalib ala riwayati sihah anna dhalika la yadurru orang yang mayoritas riwayatnya benar sesuai para ulama fiqh terjadi kesalahan dalam beberapa riwayat. Tetapi dia rujuk dari kesalahan itu dinasehati, diingatkan dia segera, oh iya anak keliru, yang benar fulan. Itu tidak memadorotkan dia, tetap saja dia orang yang bisa diterima hadisnya, riwayatnya. Disebutkan dari Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Abdullah bin Zubair al-Humaidi tentang hukum orang yang salah dalam riwayatnya dan sudah dinasehati diingatkan keliru kamu yang benar begini-begini, tapi dia tetap nggak mau rujuk. Padahal sudah dinasehati, sudah diingatkan, tapi tetap dia berisi kuku dengan kesalahannya. Kata Ibn Mubarak, Imam Ahmad dan yang lain tadi, la tabuanhu tidak boleh dicatat hadis darinya Nggak boleh kamu ambil darinya. Jika dia mau rujuk ya bisa kamu terima riwayatnya. Jika tidak mau rujuk nggak bisa diambil riwayatnya dan ini madhab Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti rahimahullah Amirul Mu'minin fil hadith. Ini pegangan Syu'bah sama seperti Imam Ahmad. sudah diingatkan tetap dia mempertahankan kesalahannya maka kholas la yurwa'anhu anhu tidak boleh riwayat itu diambil darinya bahkan kata syu'bah yang seharusnya karena perawi menyampaikan riwayatnya, menyebarkan, didengar oleh banyak orang, diketahui. Kata Syu'bah tidak cukup dia tahu sadar itu salah kemudian berhenti tidak lagi menyampaikan riwayat yang salah itu. Saya sudah bujuk saya sudah dinasehati pula dan tahu ini riwayat keliru, maka saya nggak akan menyampaikan lagi. Wis diam, tutup mulut. Lah, nggak cukup kata Syubah. Tapi dia harus sampaikan ke orang, dia tampakkan ke mereka bahwa dalam hadis ini, dalam riwayat itu, aku salah padanya. Yang benar riwayatnya begini, riwayatnya begini, harus dia sampaikan sehingga orang di kemudian hari tahu jika mendapati riwayat bahwa riwayat yang ini salah. Buktinya di riwayat ini fulan mengakui kesalahannya, kembali kepada yang benar begini. Al-Khatib Khatib Al-Baghdadi kemudian membawakan riwayat dari Yazid ibn Harun rahimahullah imam besar Yazid bin Harun beliau katakan di majlisul a'zam di majlis besarnya karena kamu tahu terutama misalnya yang di Yaman belajar ada halako kecil Nah ini yang ngaji di sini belajar 10 orang, 20 orang misalnya. Apa yang kamu sampaikan di halako ini yang ikut halako-halako lain nggak tahu apa nggak paham, nggak dengar. Tapi ada majelis umum, dars am yang didengar oleh semua orang harus ikut dalam didengar. Nah, di majelis umum seperti itu sifatnya umum dan didengar oleh semua orang. Imam Yazid ibn Harun lebih dari sekali mengatakan hadisu kada hadisu ada akhtatu fihi hadis ini aku salah benarkan oleh kalian itu kekeliruan aku aku cabut yang benar begini hadis ini aku salah kalian coret yang benar begini sengaja Imam Yazid ibn Harun mencari justru di majelis am karena yang lain dan semua orang pada mendengar sehingga dari abzimatu sehingga bersih sudah tanggung jawab beliau sudah beliau sampaikan amanat nasihat kalau hanya di darus khos, misalnya beliau sampaikan ke orang-orang dekatnya, itu hadis yang ini nih salah, benahi. Yang lain kan gak tahu, Gak dengar. Walaupun sudah beliau sampaikan, tapi lah beliau justru memilih biar didengar oleh semua orang bahwa Yazid bin Harun telah keliru, telah salah dalam riwayat ini atau itu, sehingga bisa dibenahi tidak diikuti kesalahan itu tidak diriwayatkan terus dalam keadaan salah oleh orang yang nggak tahu kalau beliau telah rujuk darinya. Yazid bin Harun rahimahullah taala. Imam min aimmatis sunnah Begitu pula Khatib masih meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah riwayat yang keliru Sufyan ibn Uyainah salah rahimahullah dalam riwayatannya dan imam besar maka Abdullah ibn Yazid menegur beliau, wahai Abu Muhammad, sekunia beliau, hadis laisa kama zakart. Hadis itu nggak seperti yang antum sampaikan, itu keliru. Benarnya begini, begini, begini. Mendengar ditegur, disalahkan, dinasehati, Hmm. Ya manusiawi nama marah Tersinggung manusia Sehingga beliau katakan Wama ilmu kaya qasir Dan Abdullah bin Yazid Orangnya pendek Emosi Sufyan Ya kalau bahasa kita Mungkin Maknanya kira-kira kamu tahu apa? Orang pendek. Nah, ngerti apa kamu? Negur saya. Marah. Kata Abdullah ibnu Yazid, wahai Abu Muhammad, engkau ini muallim kami, syekh kami, pengajar kami. Kalau aku yang memang salah dalam menyalahkan kamu, jangan kau hukum. Jangan kau marahi kalau memang aku keliru dalam menegur. Ternyata kamu yang memang benar bukan aku yang benar. Terdiam Sufyan bin Uyainah sambil mengurojaah. Nah, karena beliau imam besar. Lalu kata Sufyan, Ya Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Yazid. kalau lebih wasadik sa'daik. Iya gimana? Ya Syekh. Kata Sufyan, al hadis kama haddasta anta. Ana auhamtu. Iya betul. Memang kamu yang benar. Hadisnya begini. Seperti kamu sebut. Aku yang salah. Langsung di majelis. ini sempat tersinggung manusia. Nggak ada yang lepas dari itu. Tapi nggak kemudian berkepanjangan. Buat dibawa terus dipertahankan dan jidal wa kafratul kalam wal mira wal khusumat enggak ada. Langsung diterima oleh beliau nasihat yang disampaikan. Begitulah a'immah. Haula. Kibar. Orang-orang besar seperti itu pula kejadian Yahya ibnu Ma'in ketika beliau menghadiri majelisnya Nuaim ibn Muhammad di Mesir. Nuaim ibn Hamad rahimahullah beberapa kali membawakan riwayat Allah haddatsana Ibnu Mubarak an Ibni Aun. Sekian riwayat dari jalan Ibnu Mubarak dari Ibni Aun, Ibnu Mubarak dari Ibni Aun. Mendengar itu nak Yahya ibnu Ma'in rahimahullah menegur menasehati bukan demikian wahai syekh bahwasanya Ibnul Mubarak tidak pernah membawakan hadis ini dari Ibni Aun. Salah dalam periwayatannya. Bahkan sama sekali Ibnu Mubarak tidak pernah mendengar riwayat dari Ibni Aun. marah Nuaim ibn Hamad sampai beliau katakan anta taruddu alayya wa ghadib marah beliau kamu negur saya seperti kamu tadinya kamu ini murid saya saya seorang syekh gurumu Artinya ya lebih ngerti, lebih tahu dari kamu. Ya kamu salahkan saya. Karena saking marahnya, Nuaim bin Hamad berdiri dari majelisnya dan keluar. Itu sak majelis menyalahkan dan mencela Yahya bin Ma'in. Gara-gara kamu Makanya sok tahu kamu sok pinter. Akhirnya guru marah, syekh marah. Keluar majelis begini. Kamu eh, dihujati oleh semua yang di majelis. Gak lama. Nuaim bin Hamad kembali ke majelis. Duduk lagi. Nah, ternyata beliau keluar itu ke maktabahnya. Kembali kepada asal kitab induk karena di situ tertulis nggak akan salah hafalan orang bisa keliru tapi tulisan nggak akan bisa keliru Walhasil beliau murojaah, beliau lihat. Nah, begitu beliau duduk, beliau katakan kepada yang di majelis, siapa yang menolak, siapa yang tidak mengakui bahwa Yahya ibnu Ma'in adalah Amirul Mukminin fil Hadith dan itu gelar tertinggi di kalangan ulama hadis nggak ada yang lebih tinggi dari itu Sikoh itu biasa banyak perawi sikoh Ausakun nas banyak walaupun nggak sebanyak sikoh paling sikohnya orang paling sikohnya perawi Sikotun siqah, sikotun hujjah. Tapi paling top, paling tingginya Amirul Mukminin fil hadis. Dan hanya beberapa gelintir orang ulama yang mendapat gelar ini, termasuk Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad, Bukhari dan beberapa yang lain. Walhasil kata Nuaim siapa yang tidak mau mengakui bahwa Yahya bin Umain Amirul Mukminin fil hadis, dia yang benar bahwa Ibnu Mubarak tidak pernah meriwayatkan ini dari Ibni Aun. Aku yang salah. Rujuk. Dinasehati. Mau terima. Segera. Bikin marah, ya manusiawi. Seperti tadi, Sufyan bin Uyainah marah, Fulan marah, tersinggung, manusia. Itu watak mereka. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang belakangan, gak lama, gak panjang. Bahkan gak, bahkan hitungan detik, mungkin hitungan menit. Ya Allah, Ibnu Yena cuma tertegun sebentar kemudian mengakui kesalahannya. Mu'em bin Hamad keluar pun bukan kemudian ngambek, kemudian tidur atau pergi kemana lah. Dia murojaah ngelihat, bener nggak Yahya bin Umayyah? Ternyata betul, dia yang salah. Dia rujuk, mau dinasehati. Itulah keadaan orang-orang yang sadiqin. Orang-orang yang jujur. Kebenaran itu yang mereka cari. Itu yang mereka pegang dan mereka inginkan dan itu segala-galanya. As-Sahmi rahimahullah aku bertanya kepada Imam Daruqutni rahimahullah kalau orang itu banyak salah tapi jika diingatkan dinasehati dia kembali yaitu keliru astagfirullah aku keliru aku salah dia mau membenahi mau mencabut kesalahannya Kata Darukutni la yaskut. Tidak jatuh perahu yang semacam ini masih bisa diambil. Tetapi yang menjadi iskal kalau dia nggak mau rujuk. Diingatkan, dinasehati, kamu salah, kamu keliru, tetap terus. Nggak mau dia berubah. Yang seperti ini sapok, jatuh sudah nah ada nilainya sudah nggak bisa diambil riwayat darinya. Demikian para a'immah dan para ulama hadis Amali rijal orang-orang besar besar bukan jasadnya gede besar lah tapi jiwanya yang besar kolbunya yang besar mulia tunduk dengan al-haq gampang dinasehati dan telah lalu tadi kisah Ibn Al Ta'imin, kisah Syekh Robi, dan para imam sekian yang lain. Selesai. Begitu seharusnya seorang mukmin kunu ma'asadiqin yasduq ma'allah yasduq fi qawlih Yasduk fi afali, fi ahwalih. Jujur dalam segalanya. Dalam tutur katanya, dalam sikap dan perbuatannya jujur. Kalau dia benar-benar jujur kepada Allah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada Al-Haq jika dia salah. Jika dia keliru, dia dinasehati, dia rujuk, dia kembali. Hmm. Kalaupun yang menasihati dia jauh di bawah dia lettingnya, umurnya, levelnya, nggak ada masalah. Dan itu tidak menjatuhkan dia. Hanya saja orang-orang yang maghrur, orang yang tertipu pada dirinya sendiri, menganggap dia terhina. Kok saya yang sudah sekian tahun belajar ditegur disalahkan sama ya Allah, anda kemarin sore Baru setahun belajar di pondok. Sudah menyalahkan saya. Apalagi kalau kemudian yang menyalahkan dia itu sekian banyak orang. Bukan satu dua. Semua hampir keseluruhan ikhwanuh saudara-saudara dia pada menasihati dia pada menyalahkan dia menginginkan baik bagi dia untuk dia rujuk mencabut berbenah diri hmm. tapi seperti itulah al muwaffaq man Allah tinggal masalah taufik itu Allah yang berikan Mungkin saja orang tahu itu yang benar, tahu dirinya salah, ngerti, tapi syaitan aib bagi dia untuk mengakui dirinya salah. Berat bagi dia. Ego, takabur. Sehingga dia lebih memilih untuk terus mempertahankan kesalahan dan kebatilannya dengan berbagai takwilan, dengan berbagai macam cara kesana kemari bulat ruwet dalam perkara yang semestinya gampang. Hmm. Makanya pentingnya arti kejujuran pada diri kita masing-masing. Ma Allah Urusannya tanggung jawab kita kepada Allah Akhirat kita Pentingnya Mujahadatun nafs nafsu ammaratun bisu Jiwa sering menyuruh kepada yang jelek Perlu diperangi Perlu perjuangan Untuk orang itu tunduk mau dinasehati dan itu alamatul khair. Kalau kamu punya teman yang sering nasihati kamu, gak ridho kamu dalam kesalahan, gak ridho kamu dalam kejelekan, dalam batil, kamu dinasehati, diingatkan. Berarti tanda baik buat kamu masih ada orang-orang yang ingin baik untuk kamu. Kamu gak didiamkan. karena nggak ada baiknya teman sahabat kamu yang kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya atau dia tidak bisa menanamkan kebaikan padamu. Maka nggak ada gunanya kamu dekat dan berteman dengannya. Untuk apa? Kamu menanamkan kebaikan, mengajari dia ilmu, mengingatkan dia, nasihati dia, nggak bisa nggak mau. Dia pun tidak pernah mengingatkan kamu, tidak pernah memberi nasihat, jangan kepada kamu. Apa gunanya kamu dekat dan berteman dengan dia? Sodiku kaman sodakok. Yang namanya sodik, teman baik yang jujur kepadamu. Sodakoka. Jujur ingin baik buat kamu, ada jelek dia katakan ini jelek ya akhi. Ente salah. Antum keliru. Ini batil, takillah, rujuk, tobatlah, tinggalkan. Benar kamu didukung, kamu dipela, dikuatkan. Itu yang namanya teman. Sodik dari sidq. Tanpa itu nggak ada gunanya pertemanan dan persahabatan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu jujur kepadanya dan mendapat taufik darinya untuk menjadi orang yang selalu bernasehat kepada hamba-hambanya dan kita pun mudah untuk dinasehati, berbenah diri dari kesalahan kita, bertobat kepadanya. Wallahu taala alamu wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil rabbil alamin.